tanggal hijriahnya. Kita melanjutkan kajian kita tentang arkanul iman dan kita masih pembahasan iman rukun iman yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang al-iman fi uluhiyatillah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah saja dan dilarang diserahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyerahkan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia terjerumus dalam kesyirikan. Bahwa musyrikun kafir. Dia musyrik lagi kafir. Yang lalu telah dibahas al-ibadatul qalbiyah, ibadah-ibadah hati yaitu seperti cinta, berharap, takut, tawakal dan semisalnya. Kemudian telah dibahas pula al-ibadatul qauliyah, ibadah-ibadah berupa ucapan, doa, istighatsah dan semisalnya. Kemudian al-ibadatul badaniyah itu belum kita bahas dan insya Allah kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama-tama adalah al-ibadatul badaniyah, ibadah badan. Yang juga harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata ibadah badan seperti sholat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Al-An'am 162 Itu mencakup sholat sekaligus berkurban Ibadah badan Bahkan berkurban juga mencakup ibadah harta Katakanlah sesungguhnya sholatku, amal ibadahku secara umum Secara khusus adalah kurbanku hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata Rabbul Alamin Rabb sekalian alam Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadah badan untuk Allah saja. Sholat untuk Allah, kurban untuk Allah. Kemudian al-ibadatul maliyah, ibadah-ibadah harta. Seperti zakat, sedekah, wasiat, wakaf, hibah atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat nomor 8 sampai 9, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa yatiman wa asira." innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura mereka memberikan makanan padahal mereka cinta dengan makanan itu mereka memberikan hartanya padahal mereka cinta dengan harta itu diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan para tawanan Kemudian mereka mengatakan kami memberikan makan kepadamu itu hanya saja untuk mencari wajah Allah lillahi taala. Kami tidak mengharapkan darimu balasan dan tidak pula terima kasih. Ibadah harta untuk Allah saja. Itu mencakup semuanya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah al-ibadatul qauliyah wal badaniyah wal maliyah. Ibadah yang mencakup semuanya. Ibadah berupa ucapan, ibadah badan sekaligus ibadah harta yaitu haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 196 wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah saja. Kalau antum lihat prosesi haji dan umrah itu yang paling menonjol adalah tauhid tauhid wa atimul hajj wal umrata lillah haji umrah untuk Allah kemudian juga ketika talbiyah yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak tauhid Demikian pula amalan-amalan ketika melakukan tawaf, sa'i dan yang lainnya yang lebih menonjol adalah tauhid. Itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Macam-macam ibadah yang semuanya hanya diperuntukkan bagi Allah. Kalau kita serahkan kepada selain Allah, kita terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian yang lalu kita bahas rububiyah dan kemudian kita bahas uluhiyah. Rububiyah. Bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Yang menciptakan semuanya Allah, yang memiliki semuanya Allah, yang mengatur semuanya Allah. Dan kita semua yakin bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Kita semua yakin, bahkan orang musyrik pada masa Rasulullah SAW alaihi yakin hal itu. Yang menciptakan hanya Allah. Yang memiliki hanya Allah. Yang ngatur hanya Allah. Mereka yakin. Tapi dalam prakteknya beribadah mereka menyebutkan Allah. Dalam uluhiyahnya mereka syirik. Ini sesuatu yang batil. Padahal seharusnya lazimnya konsekuensinya. Kalau orang meyakini Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, maka sudah selazimnya dia juga meyakini Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, tauhid uluhiyah. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di Quran. Banyak sekali ayatnya, bukan hanya satu dan dua. Mari kita lihat sebagian daripada ayat-ayat itu Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 2122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai manusia, Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Supaya kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, Allah menjelaskan tentang siapa Allah itu. Allah adalah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan yang bisa menjadi atap dan Allah juga menurunkan dari langit itu air, air hujan. Sehingga menjadi subur, keluar buah-buahan, tanaman sebagai rezeki dari Allah untuk kamu. Ini tauhid apa ini? Rububiyah ya. Allah yang ngatur semuanya. Tauhid rububiyah. Kemudian setelah tauhid rububiyah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Konsekuensinya kamu jangan menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu Allah itu Maha Esa dalam menciptakan, Allah Maha Esa dalam memberikan rezeki dan juga Allah Maha Esa dalam ibadah otomatis. Kemudian juga di dalam surat Yunus ayat nomor 31 sampai 32. Yunus 31 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara ini percakapan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik dan ini merupakan uh, iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik itu. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit? Menurunkan hujan. Dan Siapa pula yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi macam-macam? Ada pohon, ada buah-buahan yang kemudian kamu makan dan juga dimakan oleh binatangmu. Siapa pula yang memberikan kepadamu panca indera, pendengaran, penglihatan yang kamu bisa menikmatinya, bisa melihat pemandangan yang indah, kamu bisa mendengar. Siapa pula yang memiliki kehidupan dan kematian? kehidupan dan kematian alam semesta. Siapa pula yang menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup? Siapa pula yang mengatur semua urusan yang di langit dan di bumi dan yang di antara keduanya? Maka jawabannya orang musyrik bilang Allah. Yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur Allah, Lalu oleh Allah dikatakan fakul afala tattaqun. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, apa kamu tidak takut kepada Allah? Padahal kamu meyakini rububiyah Allah, tapi kamu menyekutukannya dalam uluhiyah. Kamu tidak takut. Kemudian oleh Allah ditegaskan lagi, fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Itulah Allah Rabbmu yang hak, yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Setelah yang hak, tidak ada lagi yang lainnya kecuali kesesatan. Hanya ada dua, hak atau batin Kalau sudah ada yang hak, berarti yang lainnya adalah batin Fa'anna tusrafun. Bagaimana mungkin kamu berikan ibadahmu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ayat-ayat seperti ini banyak di antaranya juga di surat An-Naml panjang lebar 59 sampai 64. Intinya Allah menjadikan tauhid uluhiyah rububiyah sebagai argumentasi untuk menegaskan tauhid uluhiyah, konsekuensi. Kemudian <clears throat> semua yang selain Allah itu tidak layak disembah karena mereka sedikit pun tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Allah berbicara panjang lebar di surat Al-A'raf. Al-A'raf 191 sampai 198. Itu indah sekali dalil-dalil yang sangat masuk akal, logika. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun." Bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah dengan yang lain? Padahal yang lain itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Justru mereka lah yang diciptakan. Mereka makhluk, bukan khalik. Enggak layak diibadahi. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya jangankan menolong orang yang menyembahnya menolong diri mereka sendiri aja mereka tidak mampu semuanya bagaimana mungkin mereka tidak punya yang tidak punya tidak bisa memberi faqidus syai' la yu'ti Wa in tad'uuhum ila al huda la yattabi'uukum sawaa'un 'alaykum ad'autumuhum am antum shamitun. Berhala-berhala yang kamu sembah itu wahai orang musyrik selain Allah. Apabila mereka kamu ajak menuju jalan petunjuk hidayah. Berhala ya, patung. Katakanlah kalau sekarang itu kuburan. Kalau kamu ajak bicara mereka itu, mereka tidak bisa mendengar, dan tidak bisa mengikuti kamu. Jadi sama saja kamu minta kepada mereka tidak minta sama saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah ya. Tapi subhat mereka juga banyak. Subhatnya banyak. Ibnul Qayyim itu punya kitab yang sangat bagus membahas masalah seperti ini tuntas yaitu yang berjudul Iqotatul Lahafan. Iqotatul Lahafan. Wah, aku sekali kitab itu dan telah diringkas oleh Syekh Ali Hasan Mawaridut Tum'an yaitu muktasornya Iqotatul Lahafan dan kemarin saya lihat ada terjemahannya terjemahannya itu bagus kalau antum punya itu bagus sekali diterbitkan oleh Darul Falah Jakarta penerjemahnya Ustaz Ainul Harith itu judul terjemahannya tapi nah, tipu daya setan atau apa. Saya kemarin lihat ada teman yang bawa di radio, bagus sekali terjemahnya. Penting itu ya, terutama untuk menghadapi orang-orang musyrik yang mereka punya banyak syubhat. Terutama kepada hamba-hamba kuburan, al-kuburiyun. Syubhat mereka banyak. <clears throat> Dijelaskan sikapnya ahli tauhid dengan sikapnya ahli syirik ketika ziarah kubur dan yang lainnya. Jadi mereka itu mereka orang-orang yang suka minta-minta kepada orang mati. Mereka punya keyakinan dan kalau kita tidak paham kita akan termakan, seakan-akan masuk akal sekali. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang suci, para nabi atau wali menurut mereka itu ketika mati justru mereka mencapai kesempurnaannya. Karena ketika hidup mereka terhalangi oleh badan kasarnya. Setelah lepas dari badan kasarnya, mereka mencapai kesempurnaannya. Nah, ketika kita ziarah ke kuburan mereka supaya kita mendapat manfaat maksimal, maka ketika kita ziarah itu kita fokus kepada orang yang mati. Fokus total ke orang yang mati. Sehingga ketika kita fokus total kepada orang mati itu Ruh kita nyambung dengan ruh dia Sehingga ruh kita yang penuh dengan kotor Nyambung dengan rohnya orang suci sehingga kita bisa mengambil kebaikan daripada roh suci itu. Ibaratnya cermin. Kalau kita bercermin, maka apapun yang kita bawa ke cermin memantul. Seperti itu. Wah, logika. Maka jawabannya itulah syiriknya Abu Jahal, itulah syiriknya Abu Lahab, itulah syiriknya orang-orang musyrik semuanya. Itu itu sumbernya syirik. Jadi mereka kalau ziarah kubur itu benar-benar khusyuk fokusnya ke siapa? Fokusnya itu roh mereka itu difokuskan kepada orang yang mati, fokus total. Sehingga mereka beranggapan rohnya nyambung dengan rohnya orang mati. Apa enggak syirik ini? Dan yang terjerumus dalam syirik begini bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar di kalangan umat ini. Orang-orang pintar terjerumus di dalamnya. Karena itu syirik itu bahaya. Nabi Ibrahim saja selalu berdoa, "Wajnubni wa baniya an budal asnam." Ya Allah, Jauhkan hamba dan anak cucu hamba daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim saja berlindung agar beliau dan anak cucunya diselamatkan dari syirik. Sehingga para salafus saleh mengatakan, "Waman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bencana kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja tidak pernah merasa aman, bagaimana kita merasakan aman? Syubhat menceritakan syubhatnya ahlul batil itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita jadi tahu syubhat mereka, sekaligus kita bantah. Negatifnya bahayanya. Ada sebagian orang itu kita ketika diceritakan syubhat, dia malah lebih cenderung kepada syubhat itu. Oh iya ya, kayaknya cocok ini ya. Sehingga bukan bukan dia mengikuti bantahnya syubhat, malah dia mengikuti syubhat. Ini terjadi di majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika dibahas kitab Qasidah Nuniyah Ibnul Qayyim panjang lebar ya. Di antaranya Ibnul Qayyim banyak cerita tentang kelompok-kelompok sesat, sekaligus tokoh-tokohnya dan syubhat-syubhat mereka, lalu bantahannya. Bulan syubhatnya ini diceritakan oleh Syekh Utsaimin semuanya. Jumatnya begini, begini, begini, begini, bantahannya begini dan begitu. Lalu setelah berjalan beberapa lama, beliau merubah cara pengajarannya. Saya pikir ini bahaya karena dikhawatirkan sebagian nanti justru cenderung kepada subhat yang diceritakan. Akhirnya beliau tidak lagi menceritakan subhatnya ahlul batin. Langsung aja akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah juga Allah berbicara tentang bahwasanya yang selain Allah tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Itu di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 3. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura. Yang selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa menciptakan, tidak bisa menolak madorot dari dirinya sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa mematikan, menghidupkan, membangkitkan, tidak punya apa-apa, lemah. Kemudian juga di dalam surat Sabat ayat 22 23. "Kulidul ladina ladzina min dunillahi la yamlikuna mithla dzarratin fis samawati wala fil ardh. Yang selain Allah tidak punya apapun Zerah Sekecil atom pun mereka tidak punya <clears throat> ya. Kemudian karena itulah Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Syirik dalam ibadah merupakan dosa besar yang paling besar Dan merupakan dosa yang luar biasa Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 13 Inna syirka la azim Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Di dalam hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami mau." Qala al-isyraku billah. Kata beliau, yaitu syirik kepada Allah yang pertama-tama. Kemudian juga beliau pernah ditanya, ayat dambi a'dham?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa Kamu menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Apa dampak buruk dari syirik? Dampak buruk dari syirik di dunia dan di akhirat adalah yang pertama-tama adamul ghufran. Orang yang berbuat syirik itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati belum taubat. Syirik harus taubat dulu sebelum mati. Enggak taubat enggak diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Adapun dosa selain syirik oleh Allah diampuni bagi siapa yang dikehendaki. Artinya kalau orang mati dalam keadaan syirik tidak diampuni Allah. Kalau orang mati dalam keadaan membawa dosa lain selain syirik maka dia berada dalam masyiatullah kehendak Allah. Diampuni atau dihukum sekedar dosanya akhirnya masuk surga. Yang kedua, dampak syirik itu adalah tahrimul jannah wal kulud finnar. Haram masuk surga dan dia kekal di neraka. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min anfar Sesungguhnya orang yang syirik menyekutukan Allah itu maka Allah mengharamkan atasnya jannah, surga. Dan tempatnya adalah di neraka dan tiadalah bagi orang yang zalim itu daripada penolong-penolong. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk syirik adalah hubutu jamil amal, semua amalannya terhapus. Hapus ya, sia-sia semuanya. Bagaimana firmannya di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khawasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelum kamu. Kalau kamu syirik, pasti amalmu hapus semuanya dan kamu pasti menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Ini ditujukan kepada siapa ucapannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah manusia yang paling banyak amalnya, paling banyak ibadahnya. Kalau kamu syirik, amalmu hapus semuanya. Ahli ibadah, zuhud, tahajud, puasa, sedekah, zakat, haji, umrah, jihad, tapi syirik percuma sia-sia. Kuburannya menjadi lubang di antara lubang-lubang api neraka karena syirik. Kemudian yang keempat, dicukupkan empat saja karena tentu banyak dampak buruknya. Yang keempat adalah ibahatud jam wal mal. Dihalalkan darahnya dan hartanya. Jadi di negara Islam ya, orang musyrik, kafir itu halal darahnya dan hartanya. Kecuali kalau dia menjadi kafir yang zimmi, yang tunduk kepada aturan Islam dan mau membayarkan upeti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 5, Faktulul musyrikina haitsu wajattumuhum Wakhuduhum wahsuruhum Waq'udulahum kulla marfad fa wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu safilahum innallaha ghafurur rahim. Jadi orang musyrik dibunuh sampai taubat, salat dan bayar zakat, maka dibiarkan. Kemudian juga di dalam hadis sahih muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Fa idza qaluha afamu minni dima'ahum wa amwalahum ilal hakil Islam. Aku diperintahkan memerangi manusia semuanya sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tauhid, maka terjaga dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya dengan haknya Islam. Jadi darah dan hartanya halal kecuali kalau kafir zimmi ya, ada aturan-aturannya. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ada banyak kelompok dari kalangan manusia yang tersesat dalam tauhid uluhiyah ini. Di antara kelompok yang tersesat dari kalangan manusia dalam tauhid uluhiyah ini adalah ubadul asnam, para penyembah berhala. Ini banyak ya, orang Hindu, orang Buddha, bahkan yang lain-lainnya. Yang mana mereka ada yang menyembah syajar, menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah binatang. Wah ini binatang ini. Jadi binatang nggak boleh diganggu. Orang Hindu kan binatang, sapi nggak boleh diganggu Tuhan itu. Jadi sapi ngerusak apa dibiarkan, disembah sapinya. Iya. Namanya Kiai siapa sapinya itu? Kiai siapa? Kiai Selamat sapinya ya. Kulitnya itu pirang. Ya, sapi bule para penyembah berhala. Mereka telah ditipu oleh setan. Kemudian yang kedua adalah al-kuburiyun, hamba-hamba kubur. Yang mana mereka mempersembahkan nazar dan hal-hal yang lainnya untuk orang sudah mati, meminta manfaat kepada orang mati, meminta agar dihilangkan bencana oleh orang mati Walaupun mereka menyebut itu adalah tawasul, tawasul macam-macam, nanti ada penjelasan macam-macam tawasul. Bahkan di antara adab ziarah kuburan orang soleh, menurut mereka ini banyak loh di kalangan kita orang Islam bukan orang bodoh. Kalau kita ziarah kubur orang soleh itu ada cara bacanya. Di samping memberikan salam kepada mereka, itu di antara juga mengatakan ibadallah jinnakum atainakum aghithuna ainuna. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepadamu. Tolonglah kami, bantulah kami. Minta kepada orang mati. Dan mereka punya syubhat, syubhatnya. Orang ini hakikatnya tidak mati, hidup. Nah, ketika kami minta kepada dia, maka dia nanti minta kepada Allah. Nah, tawasul. Nah itulah syiriknya orang-orang musyrik Nasrani itu ya itu. Kemudian yang ketiga yang tersesat dalam tauhid uluhiyah ini adalah para dukun, tukang sihir, tukang ramal dan semisalnya. Para dukun, tukang sihir, tukang ramal dan semisalnya. Karena mereka menyembah jin. Mereka mengkultuskan jin dan mereka minta bantuan jin dengan mempersembahkan tumbal-tumbal. Mereka menghadirkan jin agar supaya jin itu mau bantu dia dan semisalnya. Itu diantaranya tiga kelompok manusia yang tersesat dalam tauhid uluhiyah. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Karena besarnya bahaya syirik dalam ibadah. Rasulullah Muhammad SAW selalu memberikan peringatan sehingga semua sarana yang menuju kepada syirik ditutup rapat. Dan beliau menfungsikan kaidah satu dari ab, menutup semua jalan kepada syirik, ditutup rapat. Di antara contohnya adalah beliau melarang al-hulu fi salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ini diantara upaya menutup pintu ke arah syirik. Karena kesyirikan itu dalam sejarah hidup manusia mula-mula pertama kali kedoknya itu adalah al-ghulu hulu Sikap berlebihan kepada orang soleh. Penyelewengan akidah dalam sejarah kehidupan manusia terjadinya pada masa siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Apa kedoknya? Al-ghulu hulu sikap hulu kepada orang soleh kepada para guru, para ustadz, para kiai dan yang lainnya. Ketika guru-guru itu mati dibuat gambar-gambarnya, patung-patungnya untuk mengenal, nggak disembah. Tapi di kemudian hari disembah. Dan ini terjadi sekarang. Karena itu di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya wal hulu." Hati-hatilah kamu daripada sikap hulu, berlebih-lebihan Fa nama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah sikap ghulu, berlebihan. Termasuk kepada orang soleh. Kemudian di dalam riwayat Bukhari beliau bersabda, "La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu mengkultuskan aku, menyanjung-nyanjung aku berlebihan seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam. Innama ana 'abdun faqul 'abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba biasa. Maka kamu katakan saja hamba Allah dan rasulnya. Itu pangkat beliau paling tinggi hamba Allah dan Rasulullah. 'Abdun la yu'bad, hamba enggak disembah, bukan Tuhan. Wa rasul la yukadzab, rasul diikuti, tidak didustakan. Mari kita lihat bagaimana umat Islam ketika memuji Rasulullah. Berlebihan atau tidak? Berlebihan luar biasa. Luar biasa berlebihan. Termasuk ada posida yang sering dibaca ya. Namanya posida burdah itu sering dibaca. Telah dicek oleh para ulama itu. Itu isinya itu bulu luar biasa, al-itra, pengkultusan. Bahkan di sana itu ada kata-kata yang berbunyi Wa inna min judika dunia wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Wahai Rasulullah, termasuk kemurahanmu adalah dunia dan akhirat. Jadi dunia dan akhirat ini kemurahannya Rasulullah SAW Allah tidak ada artinya. Wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Termasuk ilmumu wahai Rasulullah adalah ilmu Lauhil mahfud dan ilmu qalam. Artinya Rasulullah tahu segala-galanya yang sudah terjadi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, beliau tahu semuanya. Ini Allah ini sudah. Ini derajatnya Allah itu. Dan masih banyak yang lainnya pengkutusan. Mereka itu punya syubhat. Syubhatnya apa? Kita kan tidak nimbah Rasulullah. Kita tidak mengatakan Rasulullah Tuhan. Itu aja. Kalau orang Nasrani kan mengatakan Isa itu Tuhan atau Isa anak Tuhan. Kita nggak mengatakan gitu. Iya, kamu tidak mengatakan gitu. Tapi prakteknya hulumu lebih hulu daripada mereka. Berarti itu. Karena itu ikhwan wa akhwati rahimakumullah termasuk hulu kepada orang-orang soleh adalah tawasul yang dilarang. Tawasul. Tawasul itu artinya kita menjadikan seseorang sebagai perantara. At-tawassutu lil ghair fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin menjadikan orang sebagai perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Di antara tawasul yang terlarang itu adalah tawasulun syirki mukhrijun 'anil millah. Tawasul syirik yang menjadikan orang keluar dari agama Islam. Tawasul syirik. Apa tawasul syirik itu? Doa uhum min dunillah minta-minta kepada orang soleh, orang mati. Minta-minta kepada mereka, berdoa langsung kepada mereka. Fi hajat supaya hajatnya dipenuhi, Wakasfil kurubat supaya kesusahannya disingkap, dihilangkan. Jadi datang ke kuburan dia minta, "Wahai Syekh Fulan, jadikanlah daganganku laris." Nah ini syirik akbar. Mudah-mudahan saya kepilih jadi anggota legislatif. Ternyata nggak kepilih. Dan kuburannya banyak didatangi. Kurang mustajab kuburannya. Kemudian dia berdoa, wahai syekh, saya lama nggak punya anak, berilah saya anak. Wahai syekh, saya sakit, lama nggak sembuh-sembuh, sembuhkan saya. Ini syirik akbar, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Karena dia sudah menjadikan yang selain Allah sebagai Tuhan Syirik akbar itu definisinya taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosoisillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Termasuk kekhususan Allah adalah doa khusus kepada Allah. Kalau ini kita berikan kepada yang selain Allah, berarti kita menyamakan yang selain Allah dengan Allah syirik akbar. Jadi banyak sekali. Itu tawassulun syirki mukhrijun 'anil millah. Yang kedua adalah tawassulun bid'i. Tawassul yang bid'ah. Tapi tidak sampai ke arah syirik. Namun bid'ah, dhalalah wa kullu dhalalatin binar. Yaitu tawassul-tawassul yang tidak syar'i. Nanti ada penjelasan tawassul yang syar'i. Tawasul yang tidak syar'i seperti apa? Tawasul dengan zatnya orang soleh atau dengan kedudukan orang soleh atau dengan haknya orang soleh atau dengan kehormatannya orang soleh. Misalnya yang paling yang paling banyak terjadi ya Allahumma bihaqqin nabi. Ya Allah dengan haknya nabi berilah hamba ini dan itu. Nah, ini bid'ah. Ya Allah dengan haknya wali pula dengan kehormatan wali fulan, dengan kedudukan wali fulan, tunaikanlah hajat hamba. Ini tawasul yang bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam Quran dan sunnah dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, para salafus saleh. Ridwanullahi taala majma'in. Adapun tawasul yang syar'i itu ada beberapa macam. Yang pertama-tama adalah tawasul bi asma'illah wa sifatihi dengan membawa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ardh wa rabbal 'arsyil 'azhim dan seterusnya. Yang kedua, tawasul dengan amal solehnya sendiri. Dia punya amal soleh, lalu dia tawasul, ya Allah, saya punya amal soleh ini ya Allah. Kalau engkau terima, tunaikanlah hajat kami. Seperti kisah tiga pemuda yang masuk dalam gua lalu tertutup oleh batu besar. Kemudian masing-masing mereka bertawasul dengan amal solehnya lalu batu besar itu buka. Yang ketiga adalah tawasul talabud doa min abdin soleh yaitu minta didoakan oleh orang soleh yang hidup dan hadir ada di depan kita dan kita mampu berkomunikasi dengan dia minta didoakan. Wahai orang soleh, doakan saya ya supaya lulus, supaya sehat, tidak apa-apa. Minta didoakan orang soleh, orang hidup. Sebagaimana sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu di dalam riwayat Bukhari, dulu mereka kalau minta hujan, kalau klik nggak turun hujan, itu tawasul minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tawasul minta didoakan oleh Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta didoakan ya, tawasul minta didoakan. Kemudian di antara upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari syirik, menutup jalan ke pintu syirik rapat-rapat yang kedua adalah kita disuruh waspada daripada fitnah fitnah kubur. Bukan pertanyaan di kuburan ya, Bukan pertanyaannya malaikat mungkar nakin marobok bukan. Fitnah kubur. Artinya fitnah yang menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan karena masalah kuburan. Karena kuburan itu bisa menjerumuskan dalam syirik. Karena itu beliau melarang kuburan dijadikan masjid. Kuburan dijadikan masjid itu dilarang. Bahkan ini adalah wasiat Rasulullah yang selalu diulang-ulang ketika beliau sehat dan afiat beberapa hari sebelum wafat sampai menjelang wafat sampai sakaratul maut beliau selalu mengatakan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid orang Nasrani itu itu kuburannya orang-orang soleh dijadikan masjid seperti sekarang ada di Roma itu Italia itu di sana itu di mana di Basilika atau di mana itu. Itu di sana kuburannya para paus. Mulai dari paus yang pertama dulu ratusan tahun yang lalu dikubur di sana semuanya, termasuk paus yang terakhir kemarin Paulus. Dan ini ditiru oleh orang-orang Islam. Terutama yang paling tampak itu adalah orang-orang Syiah. Dan Islam Indonesia ini banyak terpengaruh oleh Islam Syiah. Syiah itu kalau ada orang soleh mati, Lalu kuburannya dibangun masjid. Dibangun di tengah-tengahnya masjid ada kuburannya. Termasuk kuburannya Khomeini. Kuburannya Khomeini dibangun masjid mewah. Kemudian kuburannya dikasih pagar. Kemudian para peziarah ziarah ke sana sambil mengirimkan uang, dikirim uang dimasukkan ke dalam dalam pagarnya situ. Ada yang kirim surat juga, punya hajatan kirim surat. Ini lucu kan? Lucu sekali. Tapi juga ada manfaatnya Yang jaga kuburan yang untung Iya Semua orang kesulitan ekonomi Dia benar pernah kesulitan Kalau malam masa pintu ditutup tinggal ngitung Berapa hari ini omsetnya Itu diantara faedahnya Kemudian juga Termasuk juga Kalian menjadikan masjid, ya, Jadikan masjid Ini masih ada loh Bahkan di Yaman Saya menyaksikan sendiri ya Di di Aden di daerah namanya Kreter di Aden itu ada masjid di tengah-tengahnya itu kuburan kuburan terbuka nggak ada pagarnya nggak ada apanya dan mereka sholat di sana di sana ngadep kuburan nggak ada apa apa subhanallah dibiarkan <clears throat> apa mereka nggak tahu hadis ini katanya mereka ngajinya ngaji Bukhari lah terus kalau lewat hadis ini apa jawabannya mereka ternyata mereka ngaji Bukhari bukan untuk diamalkan tabarukan supaya dapat barokah. Jadi ngaji supaya dapat barokah nanti khatam Bukhari balik lagi khataman, khataman Bukhari. Itu aja. Atau mereka punya syubhat, syubhatnya lah kuburannya Nabi itu kan di masjid. Maka jawabannya kuburannya Nabi itu di luar masjid. Beliau meninggal di rumahnya Ibunda Aisyah dan dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah di luar masjid. Baru pada baru tahun ke 80 atau 90 Hijriah antara itu penguasa mengadakan perluasan masjid, renovasi hmm. mengarah kepada rumah-rumah istri Nabi, akhirnya kuburan beliau masuk ke dalam masjid dan diingkari oleh para ulama di antaranya Sa'id Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab. Lain tadi keras. Tapi karena penguasa berkuasa tetap terjadi dimasukkan kuburan itu ke dalam masjid. Sebenarnya pemerintah Saudi Arabia ketika menguasai Madinah dulu sempat punya rencana untuk mengeluarkan kuburan itu dari masjid, dikeluarkan lagi seperti semula. Tapi ditentang oleh kaum muslimin seluruh dunia karena sudah terlanjur gitu jangan diotak-atik lagi. Bahkan seingat saya dari Indonesia waktu mengirim pasukan. Mengirim pasukan untuk jihad ke sana. Karena kuburannya Nabi mau dikeluarkan dari dari masjid. Ya, masih saya masih ingat. Namanya pasukannya itu Hizbullah atau apa waktu itu. Kemudian diantaranya pula masalah kuburan ini yaitu beliau melarang kuburan itu dibangun. Walaupun bukan masjid, walaupun bukan jadi masjidnya dibangun saja dilarang. Dibangun saja dengan tanah yang lain selain tanah kuburan itu dilarang. Apalagi sampai di di dicekak. Yang boleh kuburan itu adalah <clears throat> ditinggikan sejengkal dengan tanah kuburan itu sendiri tanpa mengambil tanah lain. Dengan harapan <clears throat> orang tahu ini ada kuburan. Karena kan itu digali kan. Lalu dimasuki orang, kemudian dikasih telisik. Berarti tanahnya masih ada sisa. Sisanya itu untuk untuk ditinggikan setinggi satu jengkal aja. Itu aja. Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat Muslim beliau pernah mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib. Untuk apa diutusnya? Allah tajak timtalan illa qamistah wala qabran musyarrafan illa sawaita. Gambar-gambar kamu rusak semuanya, kuburan yang tinggi kamu ratakan. Dapat Ali bin Abi Thalib. Kata orang Syiah ini adalah imamnya yang pertama. Padahal beliau ajarannya itu melarang kuburan ditinggikan. Demikian pula di dalam riwayat Muslim melalui sahabat Jabir radhiyallahu taala beliau mengatakan Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam an tajsisil qabri Rasulullah SAW itu melarang kuburan itu dicat. Wa an yuq'ada alaih, melarang kuburan diduduki. Duduk di kuburan tidak boleh. Wa an yubna alaihi bina dan beliau melarang dibangun. Dibangun, dicat dilarang. Dan antum kalau lihat di semua kitab fikih, antum lihat semua kitab fikih. Semua madhab, empat madhab. Mulai dari kitab fikih yang kecil sampai kitab fikih yang besar. Di sana selalu ada kata-kata wala yubna alaihi wala yujassas. Kuburan itu enggak boleh dibangun dan tidak boleh dicat. Semua kita pikir, termasuk mazhab Syafi'i. Tapi anehnya prakteknya dilanggar. Itulah namanya ahlul ahwa hawa nafsu. Jadi mereka membaca kalau cocok dengan hawa nafsunya diikuti, kalau enggak cocok enggak diikuti. Dalam hal ini kami pindah madhab dulu. Aneh kan beda madhab. Seperti ketika baca kiroah Quran dihadiahkan ke orang mati. Madhab Syafi'i tidak sampai. Tapi karena mereka nafsunya kepingin sampai pindah madhab. Madhab Hambali kan boleh kan? Lucu sekali. Itu namanya ahlul ahwa. Jadi kuburan ya, yang boleh dikasih batu nisan itu ada tanda dibangun dan macam-macam, termasuk kubah-kubah Eh, Imam ash shalkani punya kitab yang bahas masalah ini Ad-Durrun tentang masalah tauhid. Imam Syaukani ini dulu orang Syiah. Syiahnya Syiah Zaidiyah. Yang mana Syiah itu identik dengan pengkultusan kuburan. Kemudian beliau ketika mendengar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikirim surat, diajak kembali kepada Quran dan Sunnah, beliau tertarik. Lalu beliau kembali kepada madhabnya salafus soleh. Imam Syaukani di Yaman, ulama besar dari Yaman. Termasuk juga As-Sun'ani yang punya kitab Subulus Salam. Itu juga orang Syiah. Lalu kembali kepada madhabnya Salaf. Imam Syaukani cerita di dalam kitabnya Durrul Nadir itu syirik yang ditimbulkan oleh kuburan itu sangat besar. Sangat besar. Bayangkan ya sekarang ini kuburan. Lalu kuburannya dibangun dengan bangunan yang mewah. Apalagi sampai dikasih marmer yang mahal lagi. Kemudian dibangun kasih apa namanya kubah, kubah, kubahnya bagus, ya, kubahnya Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian setelah itu dikasih korden kelambu. Nah, ini kiswahnya ini kayak apa? Kasih korden. Kemudian batu nisannya ditutup dengan kain lagi. Ada yang putih, ada yang apa kainnya. Itu kayak kiswahnya Ka'bah katanya gitu. Kemudian di kuburannya itu dikasih apa namanya bunga-bunga macam-macam hingga baunya semerbak. Apalagi juga di sana dibakarkan kemenyan yang wangi. Oh, luar biasa, Pak. Lantainya itu dari marmer. Lalu di sana ada penjaga-penjaga yang seakan-akan menunjukkan betapa keramatnya kuburan ini. Orang lihat saja tertarik. Wah, ini benar-benar kuburan keramat ini. Saya lewat aja merinding saya. Kan gitu seakan-akan kan. Iya. Apalagi ketika orang itu masuk, apalagi orangnya itu orang awam, orang bodoh, maka dia akan mengatakan inilah Tuhan saya. <clears throat> apalagi dikasih promosi-promosi. Ini dulu yang mati ini keramatnya luar biasa. Keramatnya itu ini, keramatnya itu terus keramat-keramatnya. Kalau orang pinter masih mungkin tawasul tawasul bid'ah saja. Walaupun itu jelek. Tapi kalau orang jahil, orang awam, tawasul yang syirik tadi itu. Seakan-akan inilah Tuhan. Betul, luar biasa loh. Apalagi orang itu kalau sudah ahli bid'ah, kan dia tidak merasa kalau salah kan. Sehingga ketika di dalam situ dia merasa kedamaian yang luar biasa, damai sekali. Lebih damai di kuburan daripada di masjid. Sehingga mereka lebih suka memakmurkan kuburan daripada memakmurkan masjid. Mereka merasa doanya lebih mustajab ketika di kuburan daripada di masjid subhanallah. Dan alangkah banyaknya. Kemudian beliau juga menutup pintu. Masalah kuburan ini pula dilarang mengadakan perjalanan jauh tujuannya ziarah kubur. Ya, tur ziarah kubur. Wali 10. Ya. Nah, kenapa kok 9? Wali itu kan banyak. Kenapa kok 9? Iya, itu yang untung itu orang-orang travel. Ya kendaraannya jalan terus. Beliau bersabda dalam hadis sahih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, "La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh mengikat bekal mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan tempat itu kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tujuannya tempatnya ya, tempatnya. Adapun kalau dari luar kota atau kota lain belajar, tidak apa-apa. Tujuannya kan belajar, bukan tempatnya. Kemudian juga beliau termasuk upayanya menghindari fitnah syirik dari kuburan ini adalah beliau melarang umatnya sering-sering menziarahi kuburannya. Ziarah kubur beliau dianjurkan. Kalau kita di Madinah, ziarah kubur beliau dianjurkan ketika di Madinah. Tapi sering-sering datang dilarang oleh beliau. Beliau bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan kamu jadikan kuburan itu 'id. 'Id itu yang selalu kamu datangi terus-menerus. Karena ada sebagian orang itu ketika di Masjid Nabawi sholat lima waktu, lima waktu itu ziarah kubur. Jadi setelah salat subuh mau pulang ziarah kubur gitu. Dohor mau pulang ziarah kubur Nabi dulu. Asar ayo dilarang oleh beliau. Ziarah kubur ketika di dalam sekali-kali ziarah. Terutama ketika kita dari Indonesia datang ke Masjid Nabawi ziarah kubur. Bukan tiap hari apalagi sampai lima waktu. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah atau saya kira mungkin itu dulu aja ya. Sebenarnya masih banyak ya, nanti kita bahas berikutnya yaitu upaya-upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari manusia daripada terjerumus dalam kesyirikan, beliau menutup pintu semuanya ke arah syirik sampai pintu-pintu yang paling lembut pun beliau tutup untuk menghindari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Setelah itu kita selesaikan masalah ini, kita sambung nanti dengan al-asma wa sifat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. akhwatnya sebagaimana biasa lewat SMS. Kalau ada yang mau ditanyakan Mau ditanyakan? Mantul. Ya, sebentar. Kalau dulu. Pada sirah akbar kita di kuburan tersebut itu karena kejahilannya. Apakah dia benar-benar keluar dari Islam karena kejahilannya? Iya. Bagaimana kalau orang itu karena kejahilannya minta-minta ke orang mati? Apakah difonis syirik musyrik, syirik akbar? Di sini kita perlu membedakan ya antara perbuatan yang merupakan syirik akbar dengan menfonis pelakunya sebagai musyrik. Nah, ini perlu dibedakan. Sama dengan pembedaan antara perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan kufur dengan menfonis pelakunya sebagai orang kafir. Itu perlu dibedakan. Kalau perbuatannya minta-minta ke orang mati langsung pasti itu sudah syirik akbar keluar dari Islam perbuatannya. Tapi ketika kita menfonis, nah itu jangan gampang-gampang menfonis. Jangan gampang-gampang menfonis orang musyrik, jangan gampang. Karena tidak ada contoh dari para ulama-ulama rabbaniyun menfonis mereka sebagai musyrik, syirik akbar atau kafir, enggak ada contohnya. Yang jelas dia adalah orang yang sesat. Dolon model sesat lagi menyesatkan. Jadi tugas kita itu bukan menfonis dan hati-hati daripada menfonis. Apalagi dipraktekkan di Indonesia, maka yang musyrik berapa persen nanti? Jadi kabar? Karena kebanyakan mereka itu ada yang karena bodoh, nggak tahu. Ada yang karena subhat, karena subhat subhat, Karena mereka dicekoki oleh para pendahulunya, oleh guru-gurunya dicekoki dengan coba-coba tadi itu. Subhatnya roh kita dengan roh dia, ini itu macam-macam. Atau mungkin juga mereka mengambil hadis saja lah disalahpahami. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa para nabi itu hidup di kuburannya. Yusallun. Hadis sahih itu. Para nabi itu hidup di kuburannya, bahkan mereka sholat di kuburannya. Nabi itu hidup sholat di kuburannya. Lalu ada syubhat. Kalau gitu kita nggak bisa komunikasi dengan di nah, lain alamnya alam lain itu. Jadi jangan gampang-gampang menfonis ya, jangan. Yang jelas perbuatannya halal, syirik akbar, tapi kita tidak serta-merta menfonis orangnya. Menfonis orang kafir atau musyrik itu butuh tawakkul syurut, syaratnya lengkap, wantifaul mawani dan tidak ada penghalang-penghalang. Apalagi kita jangan gampang-gampang serahkan kepada para ulama kibar yang menjadikan banyak atau sebagian itu terjerumus dalam pemikiran takfir ya gara-gara itu Asal kamu dalil lalu kafir sana, Kamu dalil kafir sini emosional. Bahaya sekali. Ya, fadhol silakan. Iya. Masuk kuburan melepas sandal. Ini memang khilaf ya di kalangan ulama. Apakah sandalnya dilepas atau tidak khilaf. Kebanyakan ulama nggak dilepas. <clears throat> Termasuk mazhab Syafi'i. Alasannya alasannya itu sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang mati kalau sudah dimasukkan ke dalam liang lahat lalu yang mengantarkan itu pulang jadi tutup ya kubur orang-orang pulang wa innahu yasma'u qur'ani alihim Iza wallau anhu mudbiri dia yang mati itu mendengar suara sandal mereka ketika mereka pulang ini dijadikan dalil bahwa di kuburan itu boleh pakai sandal. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya dilepas sandal dengan dalil hadis sahih ketika Rasulullah menegur seorang ya sahibas sabtiyatain alqi sabtiyatain wahai orang yang pakai sandal lepas sandalmu lepas sandalmu Kata Imam Ahmad ini umum. Mereka bilang enggak, itu sandal jenis itu saja yang enggak boleh itu, jenis itu. Sandal sandal tiatan, sandal kulit yang enggak boleh. Kalau sandal jenis lain enggak apa-apa. Bedanya apa sandalnya dengan sandal itu? Jadi sandal mau sandal kulit, sandal kelas, sandal apapun sama. Karena tujuannya melepas sandal di kuburan itu adalah untuk menghormati orang yang mati. Sebagaimana kita tidak boleh duduk menduduki kuburan, juga melepas sandal karena di Bawahnya itu ada orang masih menghormati mereka, tidak pakai sandal. Kemudian juga untuk menunjukkan tawaduk kita, kita tawaduk di kuburan tidak pakai sandal. Seperti itu. Jadi itu hadisnya eh, tidak pakai sandal, dilepas sandalnya. Kecuali kecuali ya. Kecuali kalau memang di sana itu ada duri. Dikhawatirkan ada duri yang akan mengenai kakinya atau ada kaca-kaca yang akan mengenai kakinya itu tidak apa-apa pakai sandal, pakai alas kaki. Atau juga mungkin sangat panas. Panas sekali kalau kita nggak pakai sandal, nggak kuat kakinya, nggak apa-apa pakai alas kaki. Jadi yang benar itu adalah dilepas sandalnya. Dilepas sandalnya. Namun sekali lagi ini adalah perbedaan pendapat. Jadi kita nggak usah ribut dalam masalah ini. Yang penting kita yakin ini kita amalkan. Kalau orang yakin dengan pendapatnya silakan masing-masing mengamalkan sesuai dengan yang diyakininya. Itu melepas sandal. <coughs> Iya, sandal. Kalau ada yang lainnya mau ditanyakan, ini ada pertanyaan di luar materi ya. yang di dalam materi aja. Kalau tidak ada saya kira cukup. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa tasliman kathiro. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعلمة في الصدور Allahumma inna nas'aluka husnal wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.